Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalimat gua. Gua tersebut menerangkan dia laki Terus di dalam berdoa Allahumma antaroh, Anta kami lakukan. Di dalam surat ikhlas Allahumma ahad ahad satu. Di dalam surat yasin Inna nahnu nubil maut Nahnu jamaah Timnya saya mohon dijawab. terus saya berdoa, ingin selalu pulang. Sekian, terima kasih. Eh, ahad dengan Rahman yang yaitu kami kami kalau dalam bahasa Indonesia adalah merupakan kata yang mengungkapkan lebih dari satu. Bahasa Indonesia plural mengungkapkan suatu bentuk pengagungan dengan menggunakan kata plural yaitu kata jamak tadi. Misalnya kalau misalnya kita kan antara orang Arab biasanya kalau orang kecil ngomong kepada orang yang lebih tua dia akan mengatakan bukan ente kan tapi apa antum bukan berarti bahwasanya orang yang di depan kita ini lebih dari satu, tapi itu adalah bentuk apa? Penghormatan. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan itu tidak disebutkan sebagai laki-laki dan perempuan antara murni sebagai dan kata dari hukumnya uh, eh, jarak kubur uh, bagi uh, wanita karena kalau saya itu ada di Nabi menyatakan bahwa di makna Allah dan di, di kita itu sangat banyak jadi hanya hanya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama adalah masalah minta doa kepada orang lain atau istilah tawasul pertama kita harus paham bahwasanya sebaik-baik doa adalah doa yang bersumber dari kita sendiri. Maka ada salah seorang ulama salah yang menyebutkan bahwasanya jangan sampai dosa yang ada di dalam diri kita itu menghalangi kita dari minta kepada siapa Allah. Karena kan alasannya orang yang minta doa kepada orang lain kan karena banyak dosa. Kemudian orang lain ini kita anggap orang ini soleh, menghalangi nah, kita dan tolong karena di ini lebih apa? Ya prediksi kita hari ini lebih apa? Lebih dekat kepada Allah. Kata ulama ini disebutkan bahwasanya janganlah sampai kita ini gara-gara dosa yang kita kerjakan itu menghalangi kita untuk maka eh, untuk berdoa kepada Allah, malu kepada Allah. Mengapa? Karena iblis iblis ini minta kepada Allah saja dikabulkan. Apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika itu iblis dikeluarkan dari mana? Surga gara-gara uh, tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Maka saat itu iblis ini minta berdoa kepada Allah ya Allah, kalau memang saya dikeluarkan maka berilah saya kesempatan untuk menggoda Bani Adam sampai nanti hari kiamat. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu Padahal doanya siapa? Iblis. Iblis kan apa? Iblis itu gak ada imannya. Kita masih ada iman insya Allah. Meskipun banyak dosa masih ada iman. Maka jangan sampai kita itu apa? Kita itu terhalang untuk berdoa kepada Allah gara-gara apa? Gara-gara kita punya dosa. Akan tetapi meminta didoakan sama orang lain itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dengan syarat orang itu masih hidup ada di depan kita dengar semua dengan kita ya. ada di depan kita dan mendengar kita jadi misalnya ada seorang ustaz yang kira-kira atau seorang kiai atau seorang ajinan atau seorang eh, tuan guru itu kita lihat ini orangnya soleh kita boleh uh, tolong ustaz doakan saya supaya saya misalnya diberi yang banyak supaya saya ini dapat jodoh yang cantik dan sebagainya itu nggak apa-apa itu tidak apa-apa dengan yang pertama itu di Allah. Kita langsung mengatakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa juga pun enggak apa-apa karena ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu. Di antaranya adalah salah seorang sahabat seorang Arab Badui yang dia itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak turun hujan, kemarau panjang. Akhirnya beliau orang Badui ini berkata, Ya Rasulullah, ulana, Robert. Ya Allah Rasulullah doakan kami supaya Allah ini menurunkan apa? hujan. Berarti kita minta doa. doa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan istisqa, kemudian turun hujan. Ini dalilnya. Dan masih ada dalil-dalil lain, meskipun kita katakan sebaiknya kita apa? Berdoa sendiri, karena itulah hukum asalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulumuni sedikit." Minta langsung kepadaku, maka akan dikabulkan. Yang kedua, dia umur wanita. Ini adalah merupakan permasalahan khilafiyah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehan, kebolehan dan tidak. Maka dalam hal ini kita tidak bisa e, terlalu sering, terlalu keras dalam hal ini, karena para ulama sendiri masih berbeda pendapat dan mereka masing-masing memiliki dalil yang cukup kuat. Meskipun Allah kalau kami pribadi dengan keilmuan yang sangat terbatas, kami memandang bahwasanya sejarah kubur wali tidak boleh. Kami memilih pendapat ulama yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat ketika sebuah kuburan itu tidak bergagah, tidak bersolek dan sebagainya, kemudian tidak merata di kuburan dan seterusnya. Kalau ada ulama lain berpendapat dengan pendapat yang saya ini, maka saya pun menghormati pendapat ini. Cuma ini perbedaan pendapat dalam sejarah kubur kuburan dan bukan dalam tanam minta kepada orang yang di kuburan. Kalau minta yang ada di kuburan itu ijma, konsensus, intifak sepakat ulama itu enggak boh, boleh. Jadi bedakan antara dua masalah ini. Ini adalah masalah ziarah kubur wanita, ini adalah masalah minta cerai di kubur. Bismillahirrahmanirrahim.

tersebut lebih disyariatkan untuk minta dia melakukan hukum yang tersebut apa aksi atau berikutnya eh, besar eh, dan lain Yang ditanyakan adalah masalah had. Had itu adalah hukuman orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong nah, Ini adalah hukuman yang disyariatkan oleh Islam. Yang disyariatkan oleh Islam dan kita diperintahkan untuk menerapkan hukuman tersebut. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya yang melaksanakan hukuman ini adalah pemerintah, bukan siapa, bukan person dari masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena sejak zaman dulu saja, sejak zaman Rasulullah SAW sampai para ulama sudah beliau, yang boleh melakukan hubungan seperti itu adalah pemerintah. Di balik itu ada suatu apa? Ada suatu hikmah yang sangat besar. Seandainya hukum seperti itu diserahkan kepada rakyat, maka nanti yang terjadi adalah apa? Atau beliau. Ya, seperti contohnya apa? Ketika ada kasus hukum santet di mana? Di Banyuwangi. Setiap ada orang dendam sama orang, dukun santet, langsung apa? Duduk. Setiap ada debat, duduk langsung duduk. Karena diserahkan kepada siapa? Kepada masyarakat. Tidak bisa. Hukum yang seperti ini adalah berada di tangan pemerintah. Tidak sembarang orang melakukan hukum tersebut. Kemudian ada pertanyaan loh, negeri kita kan nggak menerapkan syarat Islam. Terus gimana kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membanding seorang kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika negara kita tidak menerapkan Islam, kemudian kita melakukan perbuatan zina atau mencuri atau yang sebagainya, maka yang disunahkan bagi kita adalah segera menuntut maksiat ini, tidak ngomong kesana kemari antara kita dengan Allah Subhanahu ini yang lebih utama. Maka ketika ada salah seorang sahabat yang berzina, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah kafir, wahai Rasulullah sucikan saya. Rasulullah tidak tidak memperhatikan khawatir. Dipanggil lagi dari sebelah kanan, ya Rasulullah kafir, dia tak mau lagi. Ya Rasulullah kafir, baru setelah tiga kalinya ditanya apakah kamu gila, apakah kamu ini, baru kemudian dia apa? Dihukum. Para ulama menyebutkan di antara hikmah pertanyaan Rasulullah SAW ini kepada ulama tersebut adalah seharusnya kalau kita melakukan perbuatan dosa tidak diekspos, tidak disebarkan kemana-mana. Tapi apa? Tapi kita sembunyikan, bukan disembunyikan terus jalan terus, tapi sembunyikan terus apa? Terus tobat. Itu yang diajarkan. Beda halnya kalau kita berada di negeri yang menerapkan syariat Islam, kemudian sudah ketahuan melakukan perbuatan zina. Kita nggak lapor, tapi apa? Ketahuan atau ketahuan nyuri, e, ketahuan nyuri dan sudah sampai nisabnya, maka saat itu kita nggak bisa menghindar karena kita sudah ketahuan oleh pemerintah dan pemerintah harus menghukum. Tapi kalau misalnya kita nggak ada yang tahu, maka diam aja dan langsung bertobat antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang di luar. saya pernah mendengar ceramah dari Indonesia mengenai siksaan dari neraka. Seringan-ringannya siksaan adalah panasnya api di atas telapak kaki dan mendidihnya hmm, di atas kepala. Itu disebutkan namanya siapa yang berat siksaan itu, yaitu pakai Rasulullah SAW. Itu betul tidak tidak atau itu. Mungkin tolong saya jelaskan karena kami ragu itu karena Nabi pernah minta kepada Allah untuk menyelamatkan kakeknya, tapi Allah menolak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disindir itu memang disebutkan dalam satu hadis yang tadi tapi bukan kakek Nabi, tapi paman beliau. Yang bernama siapa? Abu Thalib. Ceritanya bagaimana? Kok bisa Abu Thalib ini disiksa dengan siksaan aneh seperti itu? Ceritanya adalah Abu Thalib adalah merupakan salah satu orang yang sangat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Quraisy mau menyakiti Rasulullah, beliau adalah orang yang terdepan untuk membela siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berusaha untuk membunuh, maka beliau adalah barisan terdepan untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Thalib meninggal, dikatakan bahwasanya tahun itu adalah Amul Husni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah kehilangan orang yang melindungi berzina. Sayangnya. Sebelum meninggal, Abu Talib ini belum atau tidak atau enggan untuk mengucapkan la ilaha Ketika Abu Talib dalam keadaan sakit bertemu, Rasulullah SAW bergegas untuk mendatangi Abu Talib. Dia ingin orang yang pernah membantu saya selama hidupnya ini ingin supaya dia masuk Akhirnya dia Nabi. Ya, kul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata di situ ada dedengkok orang kafir yaitu Abu Jahal dan Abu Abu Lahab. Dia nggak mau Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Talib ini ngomong apa? La ilaha illallah. Kata Abu Jahal Abu Lahab, "Atarrabu an millati Abdul Mutalib, Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci kepada agama kakek kamu yaitu Abdul Mutalib, bapak kamu yaitu Abdul Mutalib? Kalau kamu mengatakan itu oh, berarti kamu benci kepada siapa? Kepada kakek kamu. Lagi Rasulullah, ya ampun la ilaha illallah wahai am, wahai pamanku katakan la ilaha. Sampai seterusnya, paha juga berjuang, diri juga berjuang, sampai akhirnya kata terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah Umimu bi'ilahi Abdul Muttalib. Saya beriman kepada Tuhan yang Abdul Muttalib berarti tidak mengucapkan apa? La ilaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali. Bagaimana tanganku yang sangat membantu sedemikian rupa kok tidak bisa mengucapkan la ilaha sebelum Disebutkan bahwa Abu Thalib itu saat itu adalah karena gengsi. Bagaimana seandainya anak dikatakan tidak berbakti kepada kakek karena meninggalkan agama apa? Agama Abu Thalib. Tidak berbakti dengan nenek moyang. Maka akhirnya dia enggak untuk mengucapkan la, ilaha illallah. Maka segera Rasulullah meminta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah. Siapa? Abu Minta terus sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak boleh seorang mukmin memintakan ampun oh, untuk orang musyrik. Ketika turun firman itu, maka Rasulullah SAW meminta supaya Abu Thalib ini diringankan siksaannya. Pertama kata Rasulullah, huwa fi dhahdahin min Abu Talib pertama disiksa di dasar kerak neraka. Kemudian Allah uh, Rasulullah meminta supaya diringankan, kemudian diringankan dengan siksaan. Jadi sebenarnya orang musyrik itu siksaannya bukan seperti itu, siksaannya di mana? Di bawah. Tapi karena syafaat dari Rasulullah SAW dan itulah khusus untuk Rasulullah SAW dan khusus untuk Abu Talib, maka kemudian boleh jadi benar kita. Selamat kita mau tahu amal ini soleh atau enggak, kita lihat kalau ada memenuhi dua syarat ini, maka dia akan menjadi amal soleh. Ikhlas dan mengenal sunnah Rasul. Kalau sholat, sholatnya kayak Rasul, kalau salam, jadinya ikhlas ikhlas dari taala. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan amalan-amalan yang mubah? Seperti bikin mie, seperti apa misalnya uh, tidur, kemudian seperti apa Eh, berjalan dan sebagainya. Amal-amal yang asalnya dua, kalau misalnya diniatkan untuk ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Contoh, orang tidur, tidur itu hukumnya asalnya dua, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa kecuali kalau tidurnya sengaja ketika waktu sholat. Itu dosa. Nah, tidur yang harus tidur mubah, tidur malam. Mubah ini, nggak pahala, nggak dosa. Tapi kalau kita niatkan ya Allah, punya tidur ini supaya anak ini kuat dan sehat sehingga anak bisa beribadah dengan baik dan mencari nafkah untuk istri. Dia lemah. Bayangkan, ada nggak agama lain yang mengatakan seperti itu? Tidur aja dapat apa? Pahala. Cuma jangan langsung ngorok. Niat dulu. Nah, jangan usah diomongin. Karena nih mau tidur nih biar gini gini gini gak usah diomongin. Yang penting usaha, kemudian latihan ya untuk tidur ini untuk apa? Supaya kuat dan juga. Termasuk juga seperti bekerja tadi. Bekerja tadi seharusnya yang kita adalah supaya makanan yang kita bikin ini dimakan oleh kaum muslimin, kemudian kaum muslimin menjadi kuat dan beribadah dengan baik, maka itu mendapat pahala. Atau misalnya kita bekerja niatnya supaya anak bisa memberikan nafkah kepada istri, dapat pahala. Makanya ada salah seorang sahabat yang bertanya Ya Rasulullah, dinarun. Unfiquhu lil fuqara. Unfiquhu lil masakin. Unfiquhu li ahli. Atau kama qala Rasulullah SAW, ayyuha Wahai Rasulullah, duit yang anak nafkahkan sedekahkan untuk orang miskin. Kemudian duit yang anak sedekahkan untuk orang fakir. Kemudian duit yang anak berikan nafkah untuk keluarga, istri dan anak. Mana yang lebih afdal? Kata Rasulullah SAW. Wasallam yang kamu berikan nafkah untuk istri. Jadi pahala. Jangan dikira kita capek-capek di sini itu nggak dapat pahala meskipun kita dengan istri. Ya, itu pahala dan berasal di Indonesia. Kemudian saat ini datang yaitu agama Syiah yang mengatakan bahwa Syiah itu adalah sama dengan agamanya al-sunnah wal Jamaah. Sekarang ini Syiah yaitu telah menggunakan politik dengan uh, eh, syiarnya di TVRI, di televisi. Tentu bagaimana menghadapi Syiah yang yang mengatakan bahwa agama Syiah itu sama dengan di dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sambungan penjelasan bagaimana menghadapi orang-orang Syiah yang sekarang ini lagi berkembang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dengan dua sisi. Sisi yang pertama adalah apa itu Syiah? Syiah adalah suatu kelompok sekte di dalam Islam yang mana sekte itu muncul setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita satu atau di akhir zaman sekarang ini. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekte ini awalnya hanya sekedar mengedepankan Ali Ibn Abi Thalib daripada Abu Bakar Umar dan Utsman. Tapi kemudian mengalami proses metamorfosis berkembang, berkembang, berkembang, berkembang sampai akhirnya sekarang hampir-hampir atau bahkan bisa dikatakan sudah menjadi agama baru karena syiar itu sudah berbeda Al-Quran, berbeda hadis, dan berbeda Tuhan dari kaum muslim. Adapun perbedaan Tuhan adalah salah seorang ulama mereka sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami tidak sama dengan Tuhan ahli sunnah. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang memerintahkan Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Sedangkan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Al-Sunnah, adalah Tuhan yang memerintahkan kepada Jibril untuk memberikan wahyu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tuhan kami beda. Al-Quran kami juga beda. Kata dia, karena Al-Quran yang dipakai oleh kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang tidak sempurna. Sudah banyak yang dihapusi oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran yang sekarang tidak sempurna. Kami punya Al-Quran yang betul sempurna yang dinamakan Mushaf Fatimah Al-Quran yang lain. Hadis mereka pun tidak percaya dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka punya kitab sendiri yang berjudul Al-Kafi. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kafirkan. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tuduh sebagai para pezina. Sampai-sampai mereka memiliki doa yang berjudul doa Sananai Quraisy doa dua sederhana Quraisy yang isinya adalah Allahumma an Abu Bakr wa Umar. Ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan bahwasanya Aisyah ibunda kita dan Hafsah adalah mereka adalah para pezina. Dan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya beberapa orang. Orang kebaikan ini adalah orang-orang yang sudah berbeda agama dengan Nabi. Kewajiban kita, kewajiban kita adalah kita mencari ini, Karena kita tidak akan bisa membantah syiah kecuali dengan ini. Maka kita perlu belajar, belajar, belajar. Tidak cukup hanya sekedar semangat buta. Kita boleh semangat dan kita harus semangat, tapi kita harus belajar juga di mana terletak keluar supaya kita tidak terjerumus supaya saudara-saudara kita di tanah air tidak terbunuh. Banyak di saudara-saudara kita di tanah air ngira bahwasanya Syiah ini hanya sekedar menghormati ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita ahlul sunnah lebih mencintai ahlul bait daripada mereka. Karena cinta kita adalah cinta yang benar, cinta mereka kepada Ahlul Bait adalah cinta yang berlebihan sampai-sampai mereka itu mendewakan bahkan mentuhankan Ahlul Bait. Maka tugas kita untuk menghadapi orang Syiah adalah kita perlu belajar, belajar, belajar yang di dalam hati, yang di dalam hati, yang di mana-mana hati supaya dapat ilmu yang banyak sehingga kita menghadapi orang-orang Syiah Wallahu